Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Sirati Rasul, pasal-pasal dalam sirah ya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan apa yang dipanggil Ibnu Katsir taala tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga perjalanan hidup beliau dan kita masih dalam pembahasan ya peperangan-peperangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini suatu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Peperangan-peperangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang disebutkan oleh beliau adalah perang Mu'tah. Ya, Ba'tsu Mu'tah. Pengiriman pasukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke Mu'tah. Yang di situ juga menunjukkan tentang ciri-ciri tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengabarkan terbunuhnya tiga pemimpin kaum muslimin di perang, perang Mu'tah tersebut dan kemudian terjadi ini terbunuhnya di situ Ja'far bin Abi Thalib ya kemudian Zaid bin Harithah kemudian setelahnya adalah Abdullah bin Rawahah ya demikian kemudian juga disebutkan Kemudian Nabi mengabarkan juga bahwa bendera kemudian dipegang oleh Khalid bin Walid radhiallahu anhu. Dan itu semua untuk menunjukkan kepada orang-orang Romawi kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Berikutnya kita masuk pasal berikutnya, ini tentang Fatku Mekah. Ya, tentang Fatku Mekah. Dibukanya negeri Mekah. Dan itu adalah Goswah. Sehingga semua oleh Ibnu di sini Ghazwatu Fathi Mekah. Peperangan Fatku Mekah. Dibukanya Mekah. Kemudian Nabi juga mengatakan setelah perang tersebut, la hijrah ba'da fathi, tidak ada hijrah setelah Fatku Mekah. Kenapa tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena Mekah sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Ya, tidak ada lagi ya kemudian kewajiban untuk hijrah karena menjadi negerinya kaum muslimin. Ya demikian. Juga kalimat ghusbah di sini peperangan itu menunjukkan juga untuk bantahan sebagian ulama rahimahullah taala yang berpendapat bahwa Fatku Mekah dibukanya negeri Mekah itu bukan unwah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan peperangan, tetapi dengan apa? Dengan suluh, dengan perjanjian, perdamaian ya untuk membantah itu. Yang benar adalah ghusbah. Ya, yang benar itu adalah benar-benar peperangan. Karena di situ terbunuh juga orang-orang musyrik. Kalau itu berupa perdamaian tidak akan terjadi di situ apa? Pembunuhan. Kemudian juga perang ini yakni Fatku Mekah ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin. Demikian juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin, perjuangan yang panjang. Ya, perjuangan yang panjang bagaimana Nabi SAW. ya sana beliau di Mekah berdakwah kemudian dimusuhi, sampai beliau akan dibunuh dan benar-benar benar mau dibunuh. Sampai kemudian beliau hijrah, berpindah ke Madinah. Menyampaikan dakwah, peperangan demi peperangan. Kemudian Allah tambahkan kemenangan tersebut. Melewati peperangan-peperangan yang panjang. Ya demikian. Wal akibatul mutakin. Dan akibat hasil akhir itu untuk orang-orang beriman. Sebagai Allah sebutkan juga di surat Al-Imran. Watil kal ayam nudawilu binanas. Dan itu hari-hari kami pergilirkan di antara manusia Waliya'lamallahu alladziina shadaqu wa minkum syuhada. Untuk Allah mengetahui siapa yang jujur di antara kalian. Ya, demikian juga untuk Allah mengetahui untuk mengambil siapa orang-orang yang dia itu berhak mendapatkan mati syahid. Kemudian juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina yuriduna la yuriduna uluang, uluwang fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami sediakan untuk orang-orang yang tidak menginginkan apa? ketinggian, orang-orang yang tidak sombong. Kami jadikan negeri akhirat untuk orang-orang yang tidak sombong. Demikian juga tidak menginginkan kerusakan. Kemudian Allah sebutkan wal akibatul muntakin. Ini setelah terjadi satu kekalahan seperti perang Uhud, ya, demikian juga terbunuhnya sebagian para sahabat. Tapi wal akibatul muntakin dan akibat hasil akhir itu untuk orang bertakwa. Itu akhir dari hasil, ya. Jadi kalau kemudian kita mendapati kegagalan, demikian juga mungkin ya kekalahan demikian juga yang lainnya tetapi akibat hasil akhir itu untuk adalah untuk orang yang beriman karena sebagian orang berpendapat kenapa harus gagal kaum muslimin kenapa harus terbunuh kenapa harus kemudian kalah umpamanya di perang Uhud ya untuk Allah muliakan di antara orang-orang yang berhak mati syahid demikian juga mengetahui siapa orang yang jujur tetapi kita harus yakin bahwa akibat hasil akhir itu adalah untuk orang yang bertakwa akhirnya itu kemenangan untuk orang-orang yang bertakwa seperti di zaman kita ini kaum muslimin dalam keadaan rendah apa kemudian menunjukkan bahwa Islam itu adalah rendah atau kemudian salah atau yang lain tidak? Hasil akhirnya itu adalah untuk orang-orang orang-orang bertakwa. Ya demikian. Maka disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, nadzkuru fihi mulakhas. Ya di <clears throat> di Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim beliau menyebutkan ya tentang peperangan ini. Ya kejadiannya yaitu di bulan Ramadan di tahun yang ke-8. Ya semoga Ibnu Qayyim taala bahwa ini terjadi di bulan Ramadan di tahun yang ke-8. Kemudian kalau kita perhatikan ya kalau kita perhatikan urutan-urutannya dari apa yang telah lewat bisa ditulis tentang Fatku Mekah ini. Asalnya itu adalah dari perang Hudaybiyah. Ghazwah Hudaybiyah tahun yang ke-6. Ya, tahun yang ke-6 Hijriah. Ya, tahun yang ke-6 Hijriah ini Nabi SAW waktu itu dilarang untuk kemudian melakukan umroh. Kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian terjadi perjanjian <coughs> tahun yang ke-6 itu. Terjadi perjanjian selama 20 tahun tidak terjadi peperangan atau kurang lebih seperti itu. Ismail mengatakan 10 tahun tidak terjadi peperangan. Jadi tahun yang ke-6 itu perjanjian Hudaybiyah. Sebenarnya mengatakan itu kemenangan sebenarnya itu di perang Hudaybiyah itu. Karena apa? Seorang bisa berdakwah, bisa masuk ke Mekah dengan bebas, demikian juga ke Madinah. Kemudian tahun yang ke-7 Nabi pun melakukan umroh dikenal dengan umroh kodok, Yang untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan. Kemudian nanti akan disebutkan bahwa mereka orang Quraisy menggagalkan, membatalkan perjanjian tersebut Walaupun Abu Sufyan berusaha untuk memperbaiki lagi tapi tidak bisa. Sudah dirusak perjanjian tersebut, maka terjadilah perang ini Fatku Mekah tahun yang 8 Hijriah ini. Paham? Jadi asalnya adalah tahun yang ke-6 ya di Hudaybiyah itu terjadi perjanjian tidak boleh saling menyerang sehingga tahun yang ke-7 para sahabat bisa melakukan umrah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian dibatalkan, maka terjadilah apa peperangan ini. Seorang akan bertanya sebagian, loh kenapa bisa berperang?" Padahal sudah terjadi perjanjian kesepakatan tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun atau 20 tahun. Ternyata kok malah terjadi perang? Jawabannya tadi. Ternyata dibatalkan oleh orang-orang Quraisy, maka terjadilah peperangan ini. Bukan kaum muslimin kemudian membatalkan perjanjian. Ya, karena haram seorang untuk kemudian membatalkan perjanjian, tapi karena mereka membatalkan perjanjian itu untuk tidak saling menyerang, maka terjadilah peperangan ini tahun ke-8 Hijriah. Ya ini Kemudian tahun ke-9 karena Mekah sudah dikuasai kaum muslimin, Nabi merintahkan Abu Bakar untuk mengumumkan ketika haji. Tidak boleh orang-orang musyrik untuk haji. Ya, kemudian baru tahun yang ke-10 ya Hijriah di bulan Dzulhijjah Nabi melakukan haji wada. Itu urutannya demikian. Ya, urutannya demikian. Pada sebuah Ibnu Katsir di sini kurufi Kami menyebutkan di di dalam bahasan ini mulakhas ini ringkasan Ghazwati Fathu Makkah, perang Fathu Makkah. allati akramallahu azza wa jalla biha rasulahu yang Allah Subhanahu wa muliakan dengannya rasulnya. Allah muliakan Rasul SAW dengan Fathu Makkah ini. Wa aqara aynahu biha dan Allah membuat gembira mata Nabi dengannya. Bahagia melihatnya. Yang asalnya diusir dari negeri tersebut, negeri yang paling beliau cintai, kampung halamannya. Sampai beliau akhirnya pindah ke ke Madinah, kemudian menjadi haknya kaum muslimin lagi bisa tinggal di situ lagi orang kafir dalam badan rendah bahkan mereka kemudian masuk Islam wa ja'alaha alaman dohiron ala ilahi kalimatih dan Allah jadikan peperangan ini sebagai alam sebagai tanda yang tampak atas tingginya kalimatnya ya tingginya kalimat syahadat la ilaha illallah <clears throat> terbukti di situ perjalanan yang panjang ini kita ini sekarang di akhir-akhir pembahasan ini dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di awal-awal seperti <clears throat> perang Badar, ya, perang yang pertama kali, ya, kemudian setelah itu perang Hud dan perang-perang kecil yang lain, di situ ada ya perang Khandaq, ini perang Ahzab, demikian juga ya sebelumnya juga Hudaybiyah, demikian juga eh, apa eh, sebelumnya tentang Mu'tah, demikian juga Tabuk, dem, ya perang Mu'tah. Yang setelah-setelahnya ada lagi tapi ini termasuk hampir akhir-akhir dari peperangan-peperangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa ikmal dini demikian juga Allah menyempurnakan agamanya. Wal i'tina Demikian juga perhatian Allah dengan penolongannya. Ya demikian. Kemudian disebutkan ya tentang sebab peperangan ini. <clears throat> demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di Ya Zadul Mat ini pembahasan lebih panjang lagi beliau. Semoga di halaman 358. Ya jilid yang ketiga. Beliau menyebutkan faslun fat, fil fathi al-a'dham fathu Mekah. Ya di pembukaan yang besar yaitu pembukaan Mekah. Fathu a'dham. Allah alladzi azallahu bihi dinahu yang Allah swt telah meninggikan dengannya agamanya wa rasulahu dan rasulnya wa jundahu demikian juga pasukannya wa hizbahu al dan kelompoknya yang terpercaya ya wastaqadha bihi baladahu wa baitahu alladzi ja'alahu huda lil alamin ya Allah angkat Allah selamatkan dengannya dengan fatku muka ini negerinya negeri Allah swt dan rumahnya rumahnya Allah swt yang Allah jadikan sebagai petunjuk lil alamin bagi alam semesta. Min aidil kufar wal musyrikin dari tangannya orang-orang kafir dan orang musyrik. Ya Allah menangkan akhirnya Ka'bah menjadi miliknya kaum muslimin. Demikian juga Masjidil Haram wal fad alladhi istabsyara bihi ahlu sama. Ya, dan dia itu adalah fatku ini fatku Mekah yang gembira dengannya ahlu sama yakni makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Ya demikian. <clears throat> Ini peperangan ini. Adapun Ibnu Qayyim belum menyebutkan wa kana sabab alladzi jara ilaihi dan sesungguhnya sebab yang terjadi sehingga ya muncul perang ini ya perang Fatu Mekah ya adalah perselisihan yang sudah terdahulu. Beliau disebutkan wa hada ilaihi fi madarak Imam Ahlus Sair yang menyebutkannya imamnya ya ulama Sair ini tentang sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal maghazi Demikian juga peperangan wal akhbar dan kabar-kabar. Ini sebagaimana disebutkan oleh imamnya ulama yang ya berpengalaman dalam masalah perjalanan hidup Nabi. Demikian juga peperangannya dan kabar-kabarnya. Siapa itu? Ulama dalam masalah ini Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ibnu Ishaq ini yang mempunyai keahlian dalam masalah ya sirah nabawiyah. Ya, Anna Bani Bakar bin Abdi ini asalnya adalah Banu Bakar bin Abdul Manah ini ya yang berselisih dengan siapa? Berselisih dengan Khuza'ah. Nah, asalnya adalah itu. Dulu mereka sebelum Nabi diutus, ya kesimpulannya adalah demikian. Dulu mereka Bani Bakar ini sebelum Nabi diutus ya dengan Khuza'ah ya itu sudah ber, berselisih, saling berperang. Kemudian ketika diutusnya Nabi SAW mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Demikian juga dengan ya dengan apa kesibukan mereka masing-masing. Jadi mereka dulu sudah saling berperang. Kemudian ketika terjadi ya per, perjanjian Hudaybiyah tahun berapa? Tahun yang ke-6 ya masing-masing menggunakan apa? kesempatan tersebut. Karena di dalam perjanjian tersebut kemudian ada yang bergabung dengan Nabi, ada yang bergabung dengan Quraisy. Ya, kemudian mereka apa? berselisih lagi. Itulah sebab ini dua suku ini tadi, dua kabilah ini tadi, yang satu bergabung dengan Quraisy, yang satu bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa timbul ya perasaan iri dengki demikian juga membalas dendam yang dulu pernah terjadi sebelum Nabi diutus. Itulah sebab kemudian terjadinya ya perang ini. Itulah sebab batalnya perjanjian untuk tidak berperang ya antara Nabi SAW alaihi dan orang-orang Quraisy. Ya. Perjanjian rencana mereka 20 tahun tidak saling ya sebutkan asyr sinin 10 tahun tidak berperang batal gara-gara dua suku ini. Itu kesimpulannya demikian. Ya. Jadi Bani Bakar ini ya yang dulu sudah saling berperang dengan Khuza'ah. Khuza'ah bergabung dengan Nabi. Bani Bakar bergabung dengan orang Quraisy. Kemudian keduanya ribut lagi ketika terjadi apa? Perjanjian Hudaybiyah. Mereka ribut. Tahun yang pertama masih aman. Kemudian tahun yang kedua beberapa bulan gagal. Dari sinilah terjadi peperangan. Bukan kemudian Nabi SAW membatalkan perjanjian tidak boleh saling menyerang. Tidak, mereka dulu yang membuat perjanjian itu batal. Sebutkan oleh Ibnu Katsir kita kembali buku ini, dzalika lamma dakhalat Khuzah. Yang demikian itu, ini sebabnya, sebab peperangan ini. Tidak pernah dalam sejarah kaum muslimin ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian pertama kali membatal perjanjian tidak tidak boleh. Tidak pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membunuh utusan utusan dari musuh. Hanya mereka orang kafir saja yang kemudian apa merobek-robek kertas, demikian juga membunuh utusan dan sebagainya. Disebutkan dua kalau ada kolat khuza'ah. Yang demikian itu ketika masuk khuza'ah. Ya, kama dan sebagaimana lewat amal Hudaybiyah di perang Hudaybiyah ini khuza'ah itu bergabung fiah di Rasulillah dengan ya dengan ikatannya Rasulullah SAW ya demikian ya, kalau sekarang ini kan mungkin ada negara didaya kan demikian ada yang istilahnya NATO yang satu ini yang satu untuk kelompok ini yang satu ini ikut Rusia saling bergabung kan demikian itu juga Ya, jadi masing-masing membuat koalisi sendiri-sendiri. Ya demikian. Khuzah ini bergabung dengan Rasulullah SAW. Wadakolat Banu Bakar, Banu Bakar ya masuk fiak di Quraisy, masuk di kelompoknya Quraisy. Ikatannya Quraisy. Wadribat mudah ila asr sinin. Dibuat mudah waktu perjanjian 10 tahun, rencana 10 tahun. Dan itu sebenarnya adalah kemenangan sebenarnya. Abdul Mas'ud radhiyallahu sudah lewat Ya, beliau mengatakan kalian menganggap bahwa Fathu Mekah itu kemenangan. Tidak, sebenarnya kemenangan itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Itu benar-benar kemenangan. Kenapa? Karena di waktu tersebut terjadi perjanjian tidak boleh saling menyerang. Dakwah tersebar. Bahkan disebutkan di Mekah itu rumah-rumah sudah dimasuki dakwah kaum muslimin. Ya, walaupun seakan-akan memberatkan kalau kemudian dari orang Madinah ke Mekah paling banyak tiga hari atau semisal itu. Ya, adapun orang-orang Mekah kalau ke Madinah bebas. Ya, demikian. Kalau kemudian orang Madinah dia kembali ke ya ke Mekah, tidak boleh untuk kembali ditarik lagi. Dan itu bagus, berarti mereka orang-orang munafik atau orang-orang murtad kan demikian. Tapi kalau kemudian orang Mekah ke Madinah, dia masuk Islam harus kembali ke Mekah. Ya, seakan-akan berat, tetapi demikian hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bergabung Huza'ah kepada Rasulullah. Banu Bakar bergabung dengan orang-orang Quraisy dan dibuat perjanjian 10 tahun. Aminan nas ba'dum ba'do. Manusia merasa aman satu dengan yang lain, tidak ada yang saling musuhi demikian kan itu. Karena perjanjian ini, wa ma minal muddah berjalan dari perjanjian itu satu tahun, satu tahun lancar ini. Ya, maka Nabi bisa melakukan apa? Umrah kodok sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Bukan kemudian mengkodok, mengganti umrah, hendak, tapi untuk melaksanakan perjanjian tersebut. <clears throat> ya, demikian. Wa minasani kemudian tahun yang kedua, nahwa tis'ah asyur cuma berjalan 9 bulan ya tisati asyur 9 bulan berjalan ya ya tahun yang pertama aman tahun yang kedua cuma berjalan 9 bulan saja falam takmul tidak sempurna hatta goda novel bin Muawiyah sampai kemudian ya berpagi hari novel bin Muawiyah Adili, ya Biman atahu min Bani Bakar. Ya, dia termasuk dari Bani Bakar. Novel bin Muawiyah Adili ini di dalam apa yang dia taati dari Bani Bakar bin Abdi Manah. Fabayatu khusah, maka mereka pun apa? Bermalam ini mengendap-endap di malam hari kepada khusah. Alamak lahum di air yang dimiliki oleh orang khusah. yukun lalu watir yang diberi nama dengan watir. Nah, ini asalnya. Ya, dan mereka sudah bermusuhan sebelum Nabi diutus. Sebelum Nabi diutus, dua kelompok ini khuza'ah demikian juga Bani Bakar saling bunuh-membunuh. Nah, ketika perjanjian ini mereka saling menggunakan kesempatan. Fakta talu hunaka. Maka mereka pun saling bunuh membunuh di sana. Di Watir ini tadi. Ya, di situ ada air, ya, mata air. Bidakhul disebutkan yakni dakhul itu adalah jamak dari dakhl wa wasa'rul hiqat yakni untuk balas dendam yang dulu pernah terjadi. Dulu mereka sudah saling serang menyerang ya. ini Qayyim menyebutkan panjang lebar itu di Zadul Ma'ad ya Demikian juga kedengkian yang ada di antara mereka itu. Ini sebabnya adalah apa? Zakhul ini tadi. Iri dengki dan demikian juga belas dendam. Kanat li Bani Bakar ala Khusa'ah. Yang dulu dimiliki oleh Bani Bakar kepada Khusa'ah. Min ayamil jahiliyah di hari-hari jahiliyah. Ini sebabnya. Wa anat Quraisy Bani Bakar. Orang Quraisy menolong Bani Bakar. Kenapa? Karena termasuk kelompoknya itu. Kalau kemudian sudah bergabung ya di koalisinya sudah Berarti kalau apa-apa yang terjadi aku juga akan membantu kan demikian. Ya ketika Bani Bakar kemudian apa terjadi peperangan dengan Khuza'ah, maka orang Quraisy pun menolong. Ala Khuza'ah menghadapi Khuza'ah bisilah dengan senjata, cuma bantuan senjata. Tetapi juga wasa'adahum ba'dhum binafsihi khifyatan. Sebagian membantu mereka ini dengan dirinya secara sembunyi-sembunyi, langsung ikut ya langsung ikut perang membantu Bani Bakar. Wa farat Khuza ila harm ilal haram. Khuza, pun dia pun berlari ya suku Khuza ini ke haram ya, di Ka'bah. Fatabahum Banu Bakar ilaih. Banu Bakar mengikuti mereka. Ya. Ilaih ya, ini ke tempat tersebut. Fadzakara qaumun Naufal Naufalan bil haram. Ya, maka kaumnya Naufal memberi kabar Naufal di haram tersebut. Wa qalu dan mereka mengatakan ittaqi ilahak, berlindung berlindunglah dengan apa? Ilahak dengan sembahanmu. Kemudian disebutkan bahwa Novali ini kemudian masuk Islam disebutkan. Ya, faqala la ilaha lahul yaum. Maka dia mengatakan tidak ada sembahan untuknya pada pada hari ini. Wa Allah ya Bani Bakar. Demi Allah wahai Bani Bakar, innakum latasyrikuna nafil haram. Ya, dia mengatakan wahai Bani Bakar sungguhnya kalian adalah dulu suka mencuri di haram. Afala tudrikuna fihi sa'rakum? Apa kalian telah mendapatkan di dalamnya ya korban kalian? Qul tuwa katakan, ya sebutkan Ibnu Ibnu Katsir ini sebelum mengatakan qad aslama Naufal hada bada dalik telah masuk Islam Naufal ya Naufal ini setelah itu. Wa afallahu anhu Allah maafkan dia. Wa hadithuhu mukharrajun fi sahihin. Hadisnya itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Radhiyallahu anhu. Ya demikian. <clears throat> wa qatalu min khuza'a rajulan yuqalu yuqalu lahu munabbih maka orang-orang Bani Bakar membunuh Khuza'ah ya dari Khuza'ah itu seorang laki-laki dari Khuza'ah itu ada seorang laki-laki terbunuh dibunuh oleh Bani Bakar ini yang diberi nama dijuluki dengan Munabbih ya wa tahassanat Khuza'ah bi dur Mekah akhirnya orang-orang Khuza'ah ini tahassanat mereka berlindung di rumah-rumahnya yang ada di Mekah rumah-rumah orang-orang yang ada di Mekah. Pada dar Hudel bin Warqa, maka mereka masuk di rumahnya Hudel ya Budail bin Warqa. Wadar maulan lahum, demikian juga masuk di maula. Maula itu bisa ya bekas budak, demikian juga suku yang melindungi mereka. Jadi mereka ini berlindung di rumahnya siapa? Budel bin Warqa, demikian juga masuk ke sekutu-sekutu mereka. Nah, demikian. Yukolulhu rofi yang diberi nama dengan rofi. Fantaqodo ahda kores bidalik maka batallah ya perjanjian kores dengan itu. Inilah sebab batalnya ya perjanjian tersebut dengan sebab mereka saling berperang ini tadi sampai ada yang terbunuh. Ya demikian. Kemudian nanti akan disebutkan bahwa Abu Sufyan ya Abu Sufyan itu ber, berusaha untuk memperbaiki ya untuk memperbaiki perjanjian tersebut tapi tidak bisa. Sudah marah kemudian kaum muslimin Sampai kemudian akhirnya apa? Didatangi ya orang-orang Mekah oleh pasukan kaum muslimin. Ya, ini asalnya adalah demikian Allah alam. Sampai di sini sebelum tiga sudah ini anda. Assalamualaikum.